Iki iya, gelek tutup itu lho. Sekesuk dhewe. Durung karuan oleh muter sak pasar. Gelek toko sing adol tutup gelas model gini melebu toko takon ndak ono. Ganti toko takon tutup sing model gini gini ndak ono maneh. Ganti melebu toko ono tapi dinyang gak oleh. melebu maneh ono nih cuma cuma kali setengah lusin muter sak ya, pasar akhirnya oleh sedino prosesnya gelek tutup tok lho iki dorong gelase kita ya dia lagi gelas enteng ngono model nah terus ini prosesnya gelek gelas iki sedino dhewe golek sing model kaya ini iki lho kok iki malah wadah yang anu iki wadahe sabun sabun sabun krimi hadiah ada ya. tiga bersih remulan dewi tinggi kena baik ya. burung prosesnya tuku apa ini jenis ini ayo nah, iya, susu kudu loro susu paling nasi susu naik nek loro baru susu nek terus ya susu susu apa ya susu susu prosesnya teko sapi. Wah, prosesnya tidak bawa, Gue terus godhok banyu. Tuku LPG, turun tuku LPG sih. Kalau kabeh LPG ini yang proses bahane itu ndi. So gue prosesnya tidak karuan, karuan Nyumat ngekakno LPG nanti sange tawa ya. Terus nambahin gula diudeg, diusung bawa merene. Prosesnya tidak karo-karuan. Ternyata niku ujungnya ngomong proses bakal uyuh. Ganun na ba ba doon? Isine weteng, isine weteng, isine weteng sing dipikirnya isine weteng. Orang hidup kalau orientasinya hanya isi perut, maka nilainya tidak lebih dari apa yang keluar dari perut. Oh sing apik sing metu teko weteng. Wong urip iku nek orientasi hidupnya itu cuma mikir nopo sing dadi isine weteng. Regane ya ora luwih teko sing metu teko weteng. Kira paham ya dijak ngomong model ini. Kamu tuh kau tahu apa? kamu yang menunggu Apa elek golek kandang mangan golek gue, Aku gak ngomong ngono. Aku gak ngomong elek kok. Gak ngomong elek. Tapi anggapanmu bahwa urip bisa seneng, bisa nikmat, bisa bahagia nek sandang pangane cukup duitnya akeh, itu anggapan yang terlalu kerdil. Ada yang bisa menjadikan mulia dan bahagia di sisi Allah. Orang kudu duitnya akeh. Ngomong mana nanti duit raiso bahagia. Arek cili-cili kayak iso guyu atau kebelet duit. Tapi contoh arek dia aku nampelnya dia tak kau beban. Mari ang teman-teman kalau konco ya. Yuk guyon mana rampur-rampuran mana. Padahal gak tau di duit ada yang ganti ibu ya kayak kayak ibu lain. Gitu apa enggak? Nah iya. Makanya sama dia pengen cepet nopo kemuliaan kehormatan ke Gusti Allah. Saya ngakeh nyebut asmanya Allah. Penuhi hatimu dengan kebesaran Allah. Pasti hidupmu akan rangkaian itu akan dijaga oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Eh, monggo ngaji bareng dalu niki wonten manfaate kurang. Kurang. Ndak mamane kawan-kawan.

melebu maneh ono oh, barangnya cuma cuma kali setengah lusin muter ya sak pasar akhirnya oleh sedino prosesnya gelek tutup tuan lho sedih turun gelasi kita ya dia lagi gelas lenteng kalau ngomong nah, terus ini prosesnya gelek gelas itu sedino dewe boleh si model kaya ini ini loh kok Iki malah ketoknya wadahnya anu, wadah sabun sabun sabun krimi. Hadiah. Kata tiga ini kan tadi sabun entek di sini. Mari kalau dikorai sampai bersih. Remulan dewi, bila tiga tiga ini. Burung prosesnya, tuku apa ini jenis ini? Ayo nah, iya, susu, kudu loro. Susu, soalnya nasi susu. Nek lorong baru susu. Nek terus ya susu, susu. teko sapi. Wah, prosesnya tak bawa gue terus godhok banyu. Tuku LPG, turun tuku LPG ini sih, kalau kabeh LPG ini yang proses itu kalau di, soalnya prosesnya gak karuan Nyumet ngekakno LPG nanti sangit ya Terus nambahin gula diudeg, diusung bawa merene Prosesnya gak karu karuan Ternyata ibu ujungnya ono proses bakal uyum Gen apa betul? Jorok ya tak api ini yo ya keringet lah. Lalu terus mau yo ya keringet tuh regane piro, mulai bela nih rakaru karuan. Di panitia mesti murah. Betapa sih dilakoni menungso itu nek perkara yang sadar. pangan mesti ujung-ujungnya isine weteng regane yo ya ora luwih teko sing metu teko weteng kira paham jangan ya, dijak ngomong model ini yang metu teko weteng apa regamu yang menunggu apa elek golek candang mangan golek duit aku gak ngomong ngono aku gak ngomong elek kok gak ngomong elek tapi anggapanmu bahwa urip bisa seneng bisa nikmat bisa bahagia kudu duwite ya, akeh. Wong umpama mana nanti bahagia, arek cilik-cilik kayak iso guyu ora tau duit. Tapi contoh arek cilik aku ngapleng yang dia tak tau coba. Mari teman-teman karo kanca yo guyon mangan eh, rampung-rampungan mangan. Padahal gak tau di duit arek ngene ganti ke ibu e eh, kayak kayak ibu bae. Eh. Ngene dong Lah iyo. Makanya sama lek pengen cepet nopo kemuliaan kehormatan ke Gusti Allah. Sing ngakeh nyebut asmane Allah, penuhi hatimu dengan kebesaran Allah, pasti hidupmu akan rangkaian hidup akan dijaga oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Eh, gonggo ngaji bareng dalu niki wonten manfaate kurang. Ndak mau aneh kawan kawan. Aku mau ngomong ngomong ngomong. Kombese kombese. Nah, petang dino kira ra Ditar ke kiri, dorong dino sambung kok ini rong dino ndak mulih. Yo yo yo. Curhat curhat.